Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in an setorkan terlebih dahulu. Antum sudah siap akhbar apa? Setengah. Nah, antum antum dulu ya. Ini dulu baru antum nanti. Fadhal. Naam barakallahu fikum tafadhal. Shadidu. takbiran Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Naam barakallahu fikum la ba'as. Naam insyaallah taala nanti dilanjutkan dikit-dikit enggak masalah mungkin sampai selesai. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala perhatikan baik-baik. Naam jangan coret-coret bukunya. Barakallahu fikum. Terakhir kita ambil adalah seputar mengenai penyebutan alesan. dan kami sebutkan secara globalnya alesan. ihsan Naam barakallahu fikum adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu an ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya namun jika engkau tidak mampu melihatnya pastikan Allah taala melihatmu kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah qala asy-syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala Wal ihsanu yakunu bainal 'abdi wa baina rabbih bi ibadatillahi wahdah la syarikalah. Sekarang yang namanya ihsan, berbuat baik itu ternyata macam-macam bentuknya dan jenisnya. Nah, barakallahu fiikum perhatikan baik-baik. Berbuat baik, berbuat ihsan itu bermacam-macam. Al-ihsan ma'allah, kemudian al-ihsan al ghair, al-ihsan ma'an nafsihi. Jadi berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya apa? Beribadah kepada Allah taala mentauhidkannya. Kemudian al-ihsan ma'al ghair, berbuat baik kepada orang lain ya seperti menginfakkan hartanya, kemudian mensedekahkan hartanya atau na barakallahu fikum mencurahkan kebaikan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga al-ihsan Jadi ada tiga ya. Na barakallahu fikum al-ihsan Seseorang berbuat baik kepada dirinya, ia tidak menyakiti dirinya tidak bunuh diri, tidak meracun dirinya, tidak menyakiti dirinya, itu termasuk al-ihsan ma'anasih. Ini perhatikan baik-baik loh. Jangan cuma tunda-tunda aja, tulis itu ya. Nah, barakallahu fikum. Bahwasanya al-ihsan terbagi menjadi tiga. Al-ihsan terbagi menjadi tiga. Al-ihsan ma'allah, kemudian al-ihsan ma'al ghair, kemudian al-ihsan ma'anasih. Nah, berbuat baik kepada Allah bentuknya adalah beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al ma'al ghair, berbuat baik kepada orang lain bentuknya seperti apa? Mencurahkan kebaikan kepada orang lain. Nah, kalau fikum mungkin membantu, menolong atau yang semisalnya. Kemudian yang ketiga al ma'an nafsi, berbuat baik kepada dirinya seperti tidak menyakiti dirinya, tidak menganiaya dirinya, tidak mendolimi dirinya, tidak bunuh diri, Na'am barakallahu fikum kesimpulannya secara globalnya na'am sudah kami sebutkan pembagian mengenai al-ihsan. Kita lihat di sini wal ihsanu yakunu bainal 'abdi wa baina rabbih bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Berbuat baik, berbuat ihsan antara hamba dengan Rabbnya yaitu dengan cara beribadah kepada Allah taala semata dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa yakunul ihsanu bainan nas bis sadaqah wal ma'ruf wa badlil khair wa da'wati ila Allah wa ta'limi ilmin nafi'. Perhatikan baik-baik ini. Dan terkadang berbuat baik, berbuat ihsan di antara manusia itu ma'al ghair tadi itu. Nam dengan cara bersedekah. Paham ya? Kalau berbuat baik kepada Allah taala dengan cara apa tadi? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah taala. Tapi na'am barakallahu fikum Na'am barakallahu fikum yang kedua itu berbuat baik kepada manusia, maksudnya dengan cara apa? Bersedekah, eh, berbuat baik. Nah, barakallahu fikum, kemudian mencurahkan kebaikan kepadanya, mendakwahkan. Nah, barakallahu fikum dakwah yang benar kepadanya, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, itu diantaranya. Jadi jangan sampai anggapannya berbuat ihsan itu hanya nah barakallahu fikum satu tapi ternyata tiga macam tadi itu. Berbuat baik kepada Allah taala, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, berbuat baik kepada manusia dengan cara apa? Nah, mencurahkan kebaikan kepadanya, mendakwahinya, kemudian mengarahkan eh, mengajarkannya, nah barakallahu fikum, mengajari ilmu yang benar, akidah yang benar seperti itu. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muslimin." Dan berbuat baiklah kalian Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai na barakallahu fikum orang-orang yang berbuat kebaikan. Ikhwani fi din azan wa perhatikan baik-baik di sini. Wa ahsinu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya sudah kita lewati, al asal fil amr yadullu al wujub. Hukum asal yang namanya perintah itu menunjukkan wajibnya, perintah tersebut untuk dikerjakan. Itu hukum asalnya. Oleh karena itu ahsinu, berbuat baiklah kalian innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jaminannya apa orang yang berbuat baik? Jaminannya surga dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Lil ladzina ahsanu al-husna wa ziyadah." Nah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan maka mendapatkan al-husna. Al-husna itu adalah surga. Wa ziyadah itu tambahan maksudnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang sangat besar yang semoga kita semuanya bisa merasakannya. Ikhwani fi azan azza wa jazakumullah kita lihat wa ihsanul amal dan sebuah amalan dikatakan bagus amalannya itsqanuhu yaitu mantapnya amalan tersebut kokohnya amalan tersebut bi an yakuna 'ala sunnah Maksudnya amalan tersebut dibangun di atas sunnah. Oleh sebuah amalan, manakala dibangun di atas as-sunnah, maka amalan tersebut dikatakan bagus. Nah, warakallahu fikum. Kenapa? Karena amalan tidak dikatakan bagus atau tidak dikatakan benar manakala apa? Nah, warakallahu fikum berseberangan dengan as-sunnah. Oleh karena itu, di dalam beramal upayakan apa? mencocoknya Al-Qur'an Sunnah karena amalan-amalan tentunya apa? manakala amalan tersebut adalah amalan-amalan ibadah atau yang semisalnya tidak berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah, amalannya mardudah. Amalan-amalan tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuaradun. Barangsiapa Barang siapa yang beramalan dengan sebuah amalan yang tidak ada syariatnya dari kami maka amalan tersebut tertolak. Wa fihi bid'atun. Amalan tersebut tidak ada bid'ahnya. Fa idza kana fil amal bid'atun kalau seandainya di dalam amalan kok tercampur bid'ah, tercampur perkara bid'ah, fa innahu laysa min ihsanil amal, maka ini bukan termasuk amalan yang bagus. Paham ya? Jadi amalan yang bagus itu adalah amalan yang mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau seandainya amalan itu kok tercampuri perkara bid'ah, berarti amalan tersebut tidak dikatakan bagus. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Inilah bantahan Allah Taala kepada orang-orang Yahud dan Nasara. Ya kan? Ketika orang Yahud dan Nasara mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahud dan orang Nasara. Qul hatu tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka saja kata Allah Taala. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah kepada mereka, datangkanlah argumen kalian. Datangkanlah bukti kalian Datangkanlah dalil kalian jika kalian benar-benar jujur. Benar-benar jujur. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Karena apa? Karena ini hanya pengakuan mereka, angan-angan mereka saja. Kemudian Allah Taala menyebutkan di ayat setelahnya, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Inilah yang masuk surga. Bahkan apa? Bahkan orang yang berislam, yang berserah diri, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan dirinya kepada Allah taala, wa huwa muhsin dalam keadaan dia muhsin, berbuat baik. Maksudnya bagaimana? Dalam keadaan perbuatan amalan tersebut mencocoki as-sunnah. Mahum, karena sebuah perbuatan, sebuah amalan ibadah manakala tidak mencocoki Al-Qur'an sunnah tidak dikatakan ihsan, tidak dikatakan perbuatan tersebut bagus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam 'amalan laisa 'alaihi amruna fa Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada landasannya, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut raddun ay mardudun tertolak. Mafhum? Seperti contohnya amalan-amalan yang tersaksikan ketika setelah Idul Fitri apa yang mereka lakukan orang-orang awam yang jauh dari ilmu, halal bil halal katanya. Maaf-maafan. Masa maaf-maafan setahun sekali. Paham ya? Ya enggak? Orang-orang kalau maaf-maafan setahun sekali kan padahal kapan saja kita buat salah minta maaf langsung. Enggak perlu ditunda. Setahun sekali pun nanti yang mereka ucapkan apa? Semoga ini bisa melebur dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang katanya. Nanti yang didoakan amin, amin atau yang semisalnya. Allah musta'an. Enggak ada syariatnya halal bil halal. Paham ya? Nah, syariatnya bagaimana? Kapan dia berbuat dosa, berbuat kekeliruan segera minta maaf kalau sesama hamba, segera bertaubat. Nah, barakallahu fikum manakala kesalahan tersebut bersangkutan dengan hak hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jangan ditunda sampai nah barakallahu fikum akhir tahun baru maaf-maafan. Ya kan biasanya gitu kan? itu enggak benar. Nah, barakallahu fikum enggak benar karena kita bisa dikatakan setiap hari berbuat salah, setiap hari berbuat kesalahan, berbuat kekeliruan atau yang semisalnya. Karena memang Allah taala yang menyatakan dalam hadis qudsi, hadisnya Abi Dar, Jundub bin Junadah, nam radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan apa? Dalam hadis Abi Dar, Jundub bin Junadah riwayat Muslim, hadis qudsi, Allah taala mengatakan apa? Apa yang ibadi? Yang syahidnya aja biar cepat. Yang ibadi innakum fastaghfiruni. Na'am barakallahu fiikum. Syahidnya itu. Jadi Allah taala saja sudah menyatakan dalam hadis qudsi, "Na'am barakallahu fiikum ya ibadi wa hamba-hambaku, na'am innakum tukhti'una bilail wan nahar." Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Maka minta ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Ini menunjukkan bahwasanya kita semuanya berbuat kesalahan siang dan malam, cuman kadang terasa kadang tidak. Kesalahan itu macam-macam barakallahu fikum, bisa nam suudon berburuk sangka atau istilahnya mencaci maki, menghina, itu juga termasuk apa? Termasuk enam kesalahan yang mungkin kita harus segera nah, beristighfar dan na'am barakallahu fikum minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azza wa jalla kita lihat di sini. Wa qala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum memuhdatsatil umur dan berhati-hatilah kalian. Ihdharu iyyakum ini maknanya ihdharu. Berhati-hatilah kalian Wastanibu muhdatsatil umur dan jauhilah perkara-perkara yang baru, perkara yang dibikin-bikin dalam agama, perkara baru. Apalagi menganggap perkara baru itu adalah baik, bagus, itu berarti dia nanti menuduh Rasulullah itu mengkhianati risalah. Contohnya, Rasulullah SAW tidak pernah mensyariatkan agar apa? Hari lahirnya diperingati. Rasulullah nggak pernah. Mulai dari Rasulullah, para sahabat, para tabiin, atba'ut tabiin nggak pernah memperingati hari lahirnya Rasulullah, Maulid Nabi itu ya. nggak pernah. Nah, kemudian datang muncul orang belakangan eh, mengatakan Maulid Nabi itu bagus, mengenang masa lalu, mengenang zaman lahirnya Rasulullah katanya. Mengenang ketika Rasulullah berjuang, ketika Rasulullah lahir bagaimana? Ini semuanya apa? Istihsanat. Namanya istihsanat. Anggapan-anggapan bagus dan indah padahal mungkar. Hati-hati barakallahu fikum. Yang seperti itu bagaimana? Yang seperti itu justru sangat berbahaya. Apalagi menganggap itu ibadah. Paham ya? Nah, buktinya apa? Buktinya kalau seandainya itu ibadah, niscaya Rasulullah dan para sahabat sudah mencontohkan kepada kita. Pernah enggak dijumpai Abu Bakar Siddiq memperingati Maulid Nabi? Enggak pernah. Umar bin Khattab enggak pernah. Utsman bin Affan enggak pernah. Ali bin Abi Thalib enggak pernah. Berikutnya dari kalangan a'immah arba'ah, enggak pernah satupun dinukilkan memperingati Maulid Nabi. Oleh karena itu, na barakallahu fikum berkata Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimatullah alaih Naam, beliau menyatakan atau berkata Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Al-Ittisam li Syatibi rahimatullah alaihi apa ucapannya? Naam barakallahu fikum ahsan. Berkata Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah rahimahullah beliau mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan ya yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat perkara bid'ah dalam agama Islam ini dengan sebuah bid'ah kemudian dia menganggap itu bagus, itu adalah indah, adalah perkara ibadah atau yang semisalnya sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad itu mengkhianati risalah. Karena buktinya Rasulullah enggak pernah menyampaikan kepada kita. Berarti mereka sok tahu, lebih tahu. Nah, li'anna Allah Ta'ala yakur dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Yang namanya agama sempurna itu enggak perlu pengurangan, enggak perlu apa? penambahan. Sempurna sudah. Semua dijelaskan kalau seandainya memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj misalkan barakallahu fikum, itu disyariatkan, nisanya dinukilkan kepada kita. Mulai dari para zamannya para sahabat, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang semisalnya, tapi buktinya enggak pernah dinukilkan. Berarti sumbernya bukan dari mereka, sumbernya bukan dari para salaf. Kemudian apa kata beliau? "Fama lam yakun yauma idzin dinan, fala yakunu al-yauma dinan." Maka semua perkara yang dulu di zaman Rasulullah bukan bagian dari agama, maka saat ini pun bukan pula dari agama, bukan bagian dari agama ini. Maksudnya bagaimana? Jangan membuat perkara yang baru. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Berhati-hati kalian nah. Berhati-hatilah kalian dan tinggalkanlah perkara-perkara yang baru yang dibikin-bikin dalam agama. Fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya perkara yang baru dalam agama adalah perkara bid'ah. Ini hati-hati ya. Fa inna na barakallahu fikum kullal muhdatsatin bid'ah karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu na barakallahu fikum dan setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan di neraka. Itu kan yang di neraka kesesatannya. Kan bukan orangnya Ustaz katanya. Katanya kesesatan kok yang masuk neraka. Ini bagaimana jawabnya ini kira-kira? Yang masuk ke neraka itu kesesatannya atau orangnya? Kan sebutkan Fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan di neraka. Berarti yang masuk neraka kesesatannya toh, Atau gimana ini? Sama? Tahu dari mana? Ungkap ungkapkannya jangan keliru. Enggak mungkin apa? Enggak mungkin ada pelaku ada orang gimana? Ya pelaku itu orang itu. Enggak mungkin apa? Kecuali Eh, nah, Karena enggak mungkin kesesatan terjadi kecuali ada pelakunya. Enggak mungkin yang masuk cuma kesesatan itu orangnya enggak orangnya enggak masuk, enggak bisa. Karena kesesatan mestinya yang namanya kesesatan ada yang melakukannya. Otomatis itu ya. Jadi yang masuk ya dua-duanya kesesatannya sama orang yang melakukan kesesatan di. Nah, Allah musta'an. Kita lihat fa ihsanul amali ikhlasuhu lillahi azza wa jal. Sebuah amalan dikatakan bagus itu adalah nah ikhlasnya amalan tersebut karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa muwafaqatuhu sunnah dan mencocoki as-sunnah. Amalan tidak diterima kecuali harus terpenuhi dua syarat, ikhlas dan mutabaah. Tercatat nanti ya. Ikhlas dan mutabaah. Dua syarat diterimanya apa? Sebuah amalan, ikhlas dan mutabaah. Nah, ikhlas itu mengharapkan wajah Allah Mutaba'ah itu mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tercatat nanti ya. Nah, syarat diterimanya sebuah amalan. Karena orang bisa mewujudkan ikhlas dan mutaba'ah manakala punya apa? Ilmu. Sedangkan orang kalau beramal tanpa ilmu, amalannya tidak diterima. Apa pantunnya? Naam, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalan-amalannya tidak diterima. Paham ya? nah barakallahu fikum ditolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak tidak diterima. Kenapa? Karena orang bisa mewujudkan ikhlas dan mutabaah dengan ilmu. Nah, ilmu itulah yang harus kita nah cari, yang harus kita dapatkan barakallahu fikum. Oleh karena itu ibadah la tuqbal illa bisyartain. Ibadah enggak diterima kecuali dengan dua syarat. Apa tadi? Ikhlas dan mutaba'ah. Dua syarat tersebut adalah al-ikhlasu wal mutaba'ah. Hanya mengharapkan wajah Allah ikhlas dan mutaba'ah mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala oleh karena ini Allah Taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muslim." Nah, bahkan yang masuk surga itu adalah orang yang dia itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan wajahnya kepada Allah taala wa huwa muhsin dalam keadaan dia ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu aslama wajhah tauhid wal ikhlas. Maksudnya adalah orang yang menyerahkan, menghadapkan wajahnya kepada Allah maksudnya apa? Dengan mentauhidkan dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin dalam keadaan dia muhsin apa muhsin ai muttabi'un lirrasul sallallahu alaihi maksudnya adalah apa? Dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yataqarrab ila Allah bil bid'i wal muhdatsati. Dia tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama. Ikhwani fid din azza wa Oleh karena itu datang dalam sebuah hadis ya mengenai bahwasannya pelaku bid'ah itu tidak diterima tobatnya. Maksudnya bagaimana? Tidak diberikan taufik segera bertaubat. Itu maksudnya. Wa illa kalau bertobat sungguh-sungguh diterima. Asalkan terpenuhi apa? Syarat-syaratnya. Syarat-syarat taubat apa? Pertama apa? Bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Kedua, apa? Menyesali perbuatan maksiat tersebut. Ketiga, ikhlas. Keempat, meninggalkannya. Empat syarat ini harus terpenuhi agar taubatnya diterima. Nah, pelaku bid'ah itu tidak diterima taubatnya. Allah Taala tidak menerima taubatnya. Maksudnya tidak segera memberikan taufik untuk bertobat. Karena seringnya pelaku bid'ah itu ngayal orangnya. Karena sudah menganggap bid'ah itu apa? Ibadah. Kita lewati ya. Berbeda pelaku maksiat. Kalau kalau pelaku maksiat gak mungkin dia mengatakan maksiat ibadah. Atau jumpai orang misalkan pemabuk berat misalkan atau penjudi. Pak, judi itu haram, Pak, nggak boleh. Allah Taala melarang, mengharamkannya. Siapa bilang, Mas? Judi itu kan ibadah. Ada yang ngomong gitu? Gak ada yang mengakui seperti itu. Nggak ada yang mengatakan judi itu ibadah. Nggak ada yang mengatakan zina itu ibadah. Karena mengakui itu maksiat. Nah, itulah yang bikin dia segera tobat. Berbeda pelaku bid'ah. Pak, Maulid Nabi itu bid'ah Pak, gak ada ajarannya. Oh, siapa bilang ibadah ini? Ini aja untuk melakukan menyelenggarakan Maulid Nabi habis jutaan dibilang apa bid'ah. Nah, gitu. Jadi ngayal karena apa? Menganggap perkara bid'ah itu ibadah. Itulah yang bikin sulit untuk taubat. Paham ya? Berbeda pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat secara mudah insya Allah taala kalau dinasihati dia akan segera taubat. Karena dia menganggap maksiat itu maksiat. Apa maksudnya bedanya itu ya? Jadi bedanya pelaku bid'ah dengan pelaku maksiat apa bedanya? Antum ulangi. Apa bedanya tadi pelaku bid'ah dan pelaku maksiat? Nah, kalau pelaku maksiat mengakui bahwasannya itu maksiat sehingga mudah untuk taubat. Kalau pelaku bid'ah? Menganggap perbuatan bid'ah itu ibadah sehingga nah sehingga sulit untuk taubat. Itu sering terjadi. Saksikan aja kalau mungkin antum pernah jumpai kayak gitu. Dinasihati, nolak, bantah, bangkang, alasannya ibadah. Bayangkan itu. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Hadis yang Rasulullah sabdakan mengenai Sesungguhnya Allah Taala tidak menerima taubatnya pelaku bid'ah, maksudnya tidak memberikan taufik untuk segera bertaubat. Tapi kalau taubat beneran diterima. Nah, barakallahu fikum karena pintu taubat itu luas sekali. Pintu taubat tidak tertutup hingga apa? Hingga enam masuk dalam dua perkara yaitu ketika matahari terbit dari arah barat dan ketika apa? Nafas sampai kerongkongan. Ya, nah, ketika nyawa sampai di kerongkongan nah barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Allah musta'an. Khair insyaallah. Kita lihat di sini. Wa fi hadzal hadithi, di dalam hadis ini al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Perhatikan baik-baik. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Allah. Jadi seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dalil apa ini namanya? Muraqabah, merasa diawasi. Jadi upayakan yang mengawasi kita itu Allah Subhanahu wa taala, bukan ustadznya. Paham ya? Bukan gurunya yang mengawasi. Kalau gurunya enggak ada, wah pecicilan. Paham ya? Lirik kanan lirik kiri. Nanti kalau enggak kalau ada diem. Allah musta'an. Bukan gitu. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang kita harapkan. Bukan antum saja kita sama aja kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika merasa diawasi oleh Allah taala, kita mau melakukan perbuatan yang melanggar syariat itu mikir-mikir. jangan-jangan Enggak nah, bisa. Allah Taala mesti tahu. Allah Taala mesti tahu. Tapi kalau yang antum siasati mungkin gurunya bisa jadi dia enggak tahu walaupun seringnya tahu. Paham ya? Allah musta'an. Karena apa? Karena semuanya itu masih makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala enggak bisa antum siasati. Nah, semakin antum sembunyi semakin tahu. Paham ya? Karena Allah taala mengetahui perkara yang detail. Oleh karena itu kalau kita misalkan melanggar peraturan syariat itu, jangan takutnya kepada manusia, takut kepada Allah taala. Karena Allah taala itu mengawasi terus. Nah, pengawasannya itu meliputi segala sesuatu. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, ikhwan fillah azza nazakumullah, ini dalil muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Anta ke ka'annaka tarah, ya kan? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini dipermisalkan sebagian para ulama mempermisalkan ketika orang bekerja, itu biasanya ada bosnya yang mengawasi. Ya enggak? Jadi bagaimana kerjaannya orang yang ketika diawasi bosnya? Masya Allah kerjanya rajin sekali. Yang yang apa yang biasanya nggak dibersihkan dibersihkan sama dia, bersihkan, rapikan. Tapi kalau bosnya pulang, wah santai-santai dia. Nah maksudnya apa? Maksudnya itu ketika antum atau kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah Taala. Maksudnya kita tidak awasi gitu. Gak diperintahkan membayangkan ya, cuman diperintahkan seakan-akan kita melihat Allah Taala. Seakan-akan kita ini apa? Benar-benar Allah Taala melihat kita langsung. Memang memang benar? Cuman kita nggak diperintahkan untuk apa? Menghayal. Apa maksudnya ya? Nah, sehingga kita merasa diawasi. Ibadahnya lurus, sempurna, seperti itu tujuannya. Hada wal ihsan bainal abdi wa bainar rabbih. Inilah yang namanya ihsan antara hamba dengan Rabbnya. Antara hamba dan antara Allah Subhanahu wa taala berbuat baiknya adalah apa? Adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah taala itu kita melihatnya. Tapi kalau nggak mampu melihat bagaimana? Jangan menghayal. Ingat-ingat kaidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah, semua yang kita bayangkan di benak kita tidak akan pernah ketemu kalau membayangkan Allah taala. Kenapa? Karena keluar dari bayangan kita dua perkara. Eh? keluar dari hayalan kita dua perkara. Apa dan apa? Apa? ta'atil dan tasbih. Maksudnya La ba'as barakallahu fikum, kita jelaskan lagi bahwasanya apa? Kalaulah seandainya kita membayangkan, khayalan kita pasti enggak akan pernah ketemu. Munculnya cuma dua perkara. Imma tasbih, menyerupakan Allah Taala dan makhluknya, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Menyerupakan Allah Taala dan makhluknya. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah apa? Naam tasbih bil mustahilat, menyerupakan dengan perkara yang mustahil. Oh, kalau seperti ini enggak mungkin. Kalau seperti ini, mungkin yang seperti ini, puan juang, lebuan, akhirnya ujung-ujungnya enggak ada. Itu pikiran kita seperti itu. Paham ya? Oleh karena itu jangan dibawa ke situ. Karena kalau membawa ke situ nanti dikhawatirkan apa terjerumus dalam at'amuk. At'amuk Nah barakallahu fikum berdalam-dalaman pada perkara yang tidak dianjurkan dan tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Terus bagaimana kewajiban kita? Kita yakin saja sudah. Kita beribadah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya, enggak perlu kita karena membaca hadis ini katanya kita beribadah seakan-akan melihat Allah taala. Akhir bayang-bayangkan bayangkan eh, kata mereka lafaz Allah yang dibayangkan. Ada yang ngomong gitu juga ya. Jadi lafaz Allah kalau sholat itu Allahu akbar terbayang lafaz Allah, lafaz Jalal Allah itu ya. Lafaz Allah itu. Itu keliru juga. Karena ujung-ujungnya dikhawatirkan dia ini merupakan Allah Taala ya itu lafadznya. Keliru enggak itu? Ya kita yakin saja kita diawasi Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahasanya kita diawasi Allah Subhanahu wa taala karena yang suka membayang membayangkan seperti ini biasanya ahlu kalam. Ahlu kalam, ahlu filsafat Nah, barakallahu fikum yang mereka tidak merasa puas dengan ketetapan Al-Qur'an Sunnah, pengennya diakal-akali terus. Bagaimana ya? Dulu bagaimana ya? Dulu sebelum adanya Allahnya apa? Dipikirkan, muter-muter terus, akhirnya bikin apa? Orang pusing, stres. Nah, setelah itu nanti nggak belajar lagi, sholat pun nggak mau, mengurung diri di rumah terus, keluar dari rumah sudah jenggot dicukur, celana sudah isbal, alasannya stres tadi itu. Karena mikirkan seperti itu. Karena ilmu kalam itu apa kemarin? ilmu kalam itu bagaimana kaidahnya? Apa itu ilmu kalam? Bagaimana ilmu kalam itu pengaruhnya? Bisa ngobati orang sakit enggak? Tapi apa? Terus yang haus? Arabnya bagaimana Arabnya? Tahu enggak Arabnya? Antum? Antum? Ewa? Wala? Antum? Nah, la 'alilan wala yarwi ghalilan. Tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit, tidak tidak bisa pula apa menghilangkan hausnya orang yang haus. Yang haus semakin haus, yang sakit tambah sakit itu ilmu kalam. Jadi jangan sampai kita terjun belajar ilmu kalam, jurusan filsafat. Berapa tahun? 5 tahun tapi sholat pun masih belum tenang. Allah. Karena karena mereka itu terbayang was-was itu loh. Jadi untuk masalah takbir ini aja bener-bener pas menurut dia. Padahal kita ini gerakan sholat apa? Zon atau yakin. Zon. Kita semaksimal mungkin menggerakkan gerakan tangan ini semoga pas gitu. Gak perlu antum lihat kanan kiri gini. Allahu akbar. Jangan itu nanti masuk dalam kategori ta'amuk Paham ya? Jadi kalau kita gerakan sholat itu kita nah barakallahu fikum kitanya yakin cuman gerakan itu don. Maksudnya bagaimana? Kemungkinan besarnya benar gitu. Paham ya? Karena untuk benar-benar pas kita gitu ya, ya kadang mampu kan enggak. Cuman kita berupaya untuk melepaskan. Nah, eh, sejajar dengan pundak atau ujung telinga itu. Seperti itu. Nah, sebagian mereka tidak berdalam-dalaman pelajari ilmu-ilmu filsafat atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Ikhwan fi din azza nasakumullah kita lihat berikutnya. Na barakallahu fikum, perhatikan dengan banyak gerak. Allahu musta'an. Naam. Kita lihat sini. Hadha al ihsanu bainal 'abdi wa bainar rabbih. An ta'budallaha muqinan bihi, mu'minan bihi tanaman iman. Yaitu engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan yakin dengannya, beriman dengannya dengan keimanan yang sempurna. Hatta ka'annaka tarah hingga seakan-akan kau melihatnya sorika dengan pandanganmu dengan matamu. Seakan-akan seperti itu. Min syiddatil iman karena saking yakinnya tadi itu. Tapi enggak diperintahkan untuk ta'amuk ya, tidak diperintahkan untuk berdalam-dalaman membayangkan tadi itu enggak diperintahkan. Cuman kita yakin bahwasanya Allah telah melihat kita. Karena nanti yang kedua, intinya yang kedua. Na'am fa'il na'am barakallahu fikum. Yang kedua nanti kalau seandainya kamu tidak bisa melihatnya, fa'il lam takun tara yaraka. Jika engkau enggak mampu melihatnya, Allah taala melihatmu. Jadi perlu diperhatikan itu. Kita lihat li'anna syai'al ladzi yura la yushak dikarenakan sesuatu yang bisa dilihat itu enggak diragukan lagi. Fa indama taral jidara la Sekarang ketika kamu melihat tembok, tahu tembok antum? Nah, ketika melihat tembok atau dinding, itu enggak ragu lagi, maksudnya itu tembok. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau antum masih ragu dipertanyakan. Ketika antum melihat tembok, itu tembok atau bukan ya? Ragu dia. Jangan-jangan dinding sama aja. Allah musta'an. Jadi jangan sampai nah barakallahu fikum muncul keraguan seperti itu. Karena keraguan seperti itu apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, ragu tentang wujudnya Allah taala, ragu tentang keberadaan Allah taala sangat berbahaya sekali. Nah barakallahu fikum. Apa ayatnya itu? Afillahi Naam, tidak boleh kita ragu terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi enggak boleh kita ragu. Nah, Allah taala pasti ada dan Allah taala yang menciptakan kita semuanya dan Allah taala yang mengatur alam semesta ini. Contohnya orang Badui, Tau orang Badui antum? Tau orang Badui enggak? Apa itu? Orang Badui itu orang apa? Apa itu orang-orang Badui? Nama orang pedalaman. Kisahnya seorang pedalaman orang Badui, orang pedalaman yang tinggalnya itu sukanya apa? Hubul intikal suka pindah-pindah, eh, melihat keadaan kira-kira banyak airnya, banyak penghidupan dia pindah sana pindah sini di pelosok-pelosok biasanya. Nah, suatu ketika orang batu itu jarang kaki melihat ternyata ada kotoran onta. Paham ya? Nah, barakallahu fikum innal ba'rah yadullu al ba'ir. Sesungguhnya kotoran ontanya menunjukkan ada ontanya. Benar enggak ini? Benar karena enggak mungkin kotoran ada ontanya enggak ada. Paham ya? Antum jumpai kotoran ontanya mesti ada ontanya, cuman ontanya kemana? Wallah alam. Yang jelas ada ontanya. Kemudian Akhirnya lama-lama dikias-kiaskan sesungguhnya langit yang seluas ini dan lautan yang selebar itu dan bumi yang sangat luas ini nggak mungkin kalau nggak ada penciptanya. Dia akhirnya yakin bahwasanya pencipta itu ada. Maksudnya ya, menunjukkan bahwasanya seorang badui, orang pelosok, orang pedalaman saja tahu bahwasanya Allah taala itu nah barakallahu fikum ada. Ikhwani fi din azan wa kita lihat berikutnya kata beliau Autaral baba la tasyukku fihi abadan. Atau engkau melihat pintu, engkau enggak akan ragu selama-lamanya itu pintu. Yang kamu lihat, yang kita lihat pintu karena benar-benar kita melihatnya. Falaysanu an ta'budallaha jalla wa ala ka'annaka tusyahiduhu bi'ainika min quwwati imanika wa yaqinika. Maka ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau menyaksikannya dengan kedua matamu ya, disebabkan dengan kekuatan imanmu dan yakinmu Wa illa dan jika tidak demikian, fa innallaha la yura fi hadid dunya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia ini. Paham ya? Ingat baik-baik ahlu Sunnah wal Jamaah dalam masalah ru'yatullahi azza jal, nam itu adalah pendapat yang sahih. Allah taala enggak bisa dilihat di dunia, tapi dilihat di mana di akhirat di dua tempat, di urusatul qiyamah sama di surga. Ingat-ingat itu ya. Itu pendapat ahlu Sunnah. Muncullah kelompok apa? Mu'tazilah Ya, perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Muncullah kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah itu mengatakan Allah Taala enggak bisa dilihat di dunia dan akhirat. Parah enggak? Parah. Karena mereka na'am barakallahu fikum sumbernya adalah apa? Karena berdalam-dalaman masalah ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu. Nahwunya kuat tapi tentang Al-Qur'an. Na'am barakallahu fikum di antaranya pendekarnya mereka siapa? Az-Zamakhsyari. Ya, pendekar nahwu. Maksudnya itu dia masalah nahwu jago dia Az-Zamakhsyari ini. Nah, barakallahu fikum. Suatu ketika, nah, dinukilkan dalam sebuah kisah, Az-Zamakhsyari kan punya kitab namanya Al-Kasyaf, tafsir Al-Qur'an. Kasyaf itu artinya center. Nah, barakallahu fikum, tapi karena di dalam Kasyaf tersebut, di dalam tafsir tersebut ternyata banyak takwilat yang diubah mengubah wajah Arab buka katanya wajah Arab Rabbik akhirnya para ulama menjuluki apa al-kasyaf bila dau jadi center tanpa cahaya Ya, senter tanpa cahaya, senter mati. Nah, barakallahu fikum. Itu ya nah barakallahu fikum itu diantara apa? penyelewengan Az-Zamakhsyari. Kemudian juga menyatakan ketika nah barakallahu fikum hafizakumullah Nabi Musa alaihissalam meminta untuk memperlihatkan atau meminta agar Allah Taala memperlihatkan dirinya di hadapan Nabi Musa alaihissalam apa yang Allah Taala katakan? Lantaroni itu yang mereka ambil. Lantaroni, engkau tidak akan bisa melihatku. Nah, mereka anggap itu engkau tidak akan bisa melihatku selama-lamanya. Perhatikan. Perhatikan barakallahu fikum. Nah, biarkan terbang terserah dia. Paham ya? Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Jadi lantaroni itu mereka mengatakan engkau tidak akan bisa melihatku di dunia dan di akhirat katanya. Lan ini dibawa pada penafian yang selama-lamanya. Nah, ini maknanya keliru ya. Nah, barakallahu fikum bahkan apa? Muncullah kelompok sufia Ya, yang keyakinan mereka ittihadiyah dan apa? Al-hululiyah, al-hululiyah ittihadiyah. Al-hulul Allah taala berada di dalam makhluk. Ittihad Allah taala menyatu dengan makhluk. Allah taala bisa dilihat di dunia. Katanya. Kapan saja engkau melihat orang, ya itulah Allah katanya. Allah musta'an. Jadi tiga kelompok tadi, ya, kelompok yang selamat adalah adalah apa? At-Taifah Al-Mansurah al al-sunnah wal Jamaah. Mengatakan Allah taala tidak bisa dilihat di dunia, tapi dilihat di dua tempat nanti. Di urusan qiyamah Nah, barakallahu padang mahsyar, kemudian di mana? Di surga, dua tempat tersebut. Adapun Mu'tazilah mengatakan enggak bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Itu keliru. Ini upayakan disaring ya faedah seperti ini ya, tercatat ya. Kemudian muncul kelompok Sufiyah tadi itu, Ittihadiyah Al-Hululiyah tadi itu. Allah Taala bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Di dunia pun bisa lihat, bisa. Paham ya? Karena mereka meyakini bahwasanya apa? Nah, kita sendiri ini bisa mereka katakan Allah itu loh. Karena imam mereka pun seperti itu ucapannya ya. Nah, imam siapa itu? Yang mereka agungkan kemudian mengatakan mafil jubah ilallah. Nam Ibnu Arabi atau Ibnu Arabi? Ibnu Arabi. Ya, ya tanpa al ya. Ibnu Arabi mengatakan mafil jubah ilallah, tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti dia mengaku apa? Allah. Ini sangat parah sekali barakallahu fikum sangat parah sekali. Oleh karena itu hendaknya kita nah mempelajari ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab itu wasilah perantara saja. Jangan dijadikan khoyah puncak. Karena kalau menjadikan khoyah puncaknya ujung-ujungnya nanti kalau tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akhirnya apa? menentang Al-Qur'an, menentang As-Sunnah. Alasannya ini kok ada bahasa Arab seperti ini. Sama seperti kok ada usul. Orang kalau belajar usul itu sampai berdetail, kemudian usulnya kuat tapi enggak diberikan taufik itu biasanya nolak dalil. Dalilnya seperti ini, tapi usulnya seperti ini. Usulnya seperti ini usul fikihnya. Nah, akhirnya dia mengedepankan usul fikih daripada dalil keliru. Paham ya? Itu semuanya ilmu alat. Ilmu usul fikih, eh? ilmu bahasa Arab, nahwu sharaf itu alat semuanya. Nah, alat yang namanya alat itu gunakan sebagaimana semestinya kalau alat itu. Paham ya? Ilmu ghayah adalah ilmu apa? Puncak itu ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid, tauhid yang benar, akidah yang benar, seperti itu. Kita tutup yang terakhir. Na'am barakallahu fikum. Wa illa fa Allah la yura hadid dunya. Dan jika tidak demikian, sesungguhnya sebenarnya Allah taala tidak bisa dilihat di dunia ini. Memang benar, Allah taala enggak bisa dilihat di dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan isyarat karena manusia belum diberikan apa? kekuatan untuk bisa melihatnya. Buktinya Nabi Musa alaihissalam ketika meminta untuk diperlihatkan Allah taala mengatakan apa? Nah, suruh melihat Nabi Musa ke arah mana? Ke arah gunung. Kalau gunung itu tetap dalam keadaan semula, enggak berubah, niscaya engkau akan bisa melihatku. Ternyata Allah Taala baru menampakkan sedikit saja. Menampakkan apa? Cahayanya gunungnya hancur. Nabi Musa langsung terjatuh pingsan. Bayangkan menunjukkan belum diberikan kemampuan. Paham ya? Belum diberikan kemampuan, tapi nanti di akhirat diberikan kemampuan. Bahkan di surga itu nanti, nah melihat Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah riwayat setiap hari Jumat. Nah, melihat Allah Subhanahu wa taala mereka saling menziarahi, berkunjung, yatazawarun, na barakallahu fikum di sebuah pasar, ada pasar surga di sana itu. Yang laki-laki setiap kali melihat Allah taala tambah ganteng. Yang perempuan tambah cantik. Nah, barakallahu fikum itu merupakan enam keistimewaan dan kenikmatan surga barakallahu fikum. Surga itu yang jelas kalau membicarakan surga enggak usah tanya. Lebar sekali. Kesimpulannya surga itu sesuatu yang belum pernah mata kita melihat, belum pernah telinga kita mendengar belum pernah terpetik pada benak manusia. Dalilnya Naam barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "A'dadtu li ibadiyas salihin." Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa yang dipersiapkan? Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Artinya apa? Sesuatu yang belum pernah telinga mendengar, belum pernah mata melihat, belum pernah terpetik pada benak manusia. Surga barakallahu fikum. Di surga ada buah pisang enggak, Yusuf? Akh Yusuf. Di surga ada buah pisang enggak? Semuanya ada barakallahu fikum. Semuanya di surga itu ada. Ya, semuanya ada. Bahkan apa? Minum-minuman banyak, minuman dari susu, dari apa? Dari khamar pun ada, air putih juga ada, air madu juga ada, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah di kebun tersebut. Nah, Masya Allah surga ya. Nasallahu azza wa jalla an yaj'alana min ahli jannah. Kita meminta kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk penduduk surga. Naam. Li'anal khalqa la yastati'una ru'yatallahi fi hadid dunya. Karena makhluk enggak akan mampu melihat Allah Ta'ala di dunia ini. Wa inna man mu'minun yawmal qiyamah fil jannah idza a'tahumullahu quwwatan akan tetapi orang-orang mukminun akan melihat Allah Taala nanti di hari kiamat di surga. Yaitu apabila Allah Taala berikan kepada mereka kekuatan yastati'una biha yang mereka mampu dengan kekuatan tersebut an yarau rabbahum untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Amma fi hadhihi dunya fala ahada yarallaha mu'ayyanatan. Adapun di dunia ini enggak ada seorang pun yang mampu melihat Allah taala dengan apa? dengan mata-mata mereka. Innama yarahu biqalbihi wa imanihi wa yaqinih ka'annahu yusahiduhu. Hanya saja dia bisa melihat dengan hatinya, imannya dan keyakinannya seakan-akan dia menyaksikannya. Tapi kalau enggak mampu menyaksikannya jangan menghayal. Cukup Allah taala itu melihat kita. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.